sama memanjangkan umurnya Amin. dan diberkati bidunya wal akhirah. Amin. Buya, saya mau menanyakan masalah yang sering kita dengar yaitu masalah hikayah Nabiullah Adam, turunnya Nabiullah Adam dari surga ke ke, ke dalam dunia dikarenakan katanya melakukan suatu kesalahan. Nah, bagaimana mungkin seorang rasul dan nabi kok dikatakan melakukan suatu kesalahan ataupun dikatakan tertipu oleh syaitan. Sedangkan dalam akidah kita ahli sunnah wal jamaah asyariyah maturidiyah turun ke dunia karena melakukan kesalahan. Sedangkan seorang nabi dan seorang rasul mempunyai sifat yang wajib yang empat. Di antaranya itu sifat fatona yaitu cerdas. Mustahil nabi allah Adam turun ke dunia dikarenakan melakukan kesalahan. Mungkin itu saja yang saya ingin tanyakan barangkali uh, bisa dipaparkan secara detail supaya uh, akidah kita itu tidak mengatakan bahwa Nabi Allah Adam turun karena kesalahan. Syukran kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan para ulama akidah bahwasanya para nabi tidak bermaksiat adalah dalam irama pembicangan kita di dunia. Sehingga para nabi di saat diutus oleh Allah di dunia, mustahil mereka bermaksiat, mustahil melanggar Allah. Undang-undang di dunia. Akan tapi kisah Sayyidina Adam alaihissalam bukan kisah di sini. Nabi Adam di dalam surga. Dan dikatakan dalam surga tidak ada apapun pelanggaran, apapun. Akan tapi kata salah di situ bukan salah yang sesungguhnya. Akan tapi ketahuilah bahwa Sayyidina Adam memang harus turun ke bumi. Dan prosesnya adalah seperti itu. Pada hakikat mengikuti titah perintah Allah agar mereka ini sesuai dengan tertibnya. Sunnah Allah akan diturunkan di di dunia. Dan itu juga untuk mengenalkan bahwasanya di situ ada iblis. Bahwasanya iblis godaan. Iblis yang menggoda. Dan ternyata iblis itu sendiri ternyata adalah juga dari dari kalangan hamba yang paling taat. Paling taat. Lah kali ini ada kemaksiatan dari sisi iblis. Karena ada kebusukan hati kedengkian. Tapi Sayyidina Adam alaihissalam adalah bukan orang yang bermaksiat Ya. Karena waktu itu belum ada istilahnya taklif. Kita ada nggak sih istilah orang-orang mukallaf. Fataba alaihi. Kemudian Allah memberikan kepada Sayyidina Adam wahyu untuk memohon kepada Allah. Akhirnya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi diampuni oleh Allah dan pengampunan. Dan pengampunan itu tidak semest, tidak mesti harus dengan sebuah dosa. Dan meminta ampun pun bukan seperti dosa. Seperti Sayyidina Aisyah, Sayyidina Aisyah alaihissalam pernah Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha waktu melihat Sayyiduna Rasulullah melakukan salat sampai kakinya bengkak. Mengatakan dia ya Rasulullah, kau lakukan seperti itu. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, engkau melakukan salat sampai seperti itu. Taklif ini dunia yang ada beban kewajiban, ada halal haram dan seterusnya. Wallahu a'lam bisawab. Sudah berlalu kisah itu. Kita perlu membahas yang lebih detail. <laughs> itu sudah berlalu dan kisah Sayyidina Adam pun sudah diampuni oleh Allah. Kalaupun dianggap dosa menurut Allah, sudah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baru setelah itu di dunia tidak ada Nabi yang melakukan kemaksiatan. Siapapun dari Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu eh, Buya pengen menanyakan masalah puasa di saat di bulan Ramadan ada seseorang yang melakukan pelanggaran atau melakukan hal yang membatalkan puasa, maka otomatis puasanya itu dihukumi batal, akan tetapi dia tetap diberi hukuman melanjutkan puasanya, hanya nanti tetap wajib kodok. Nah kalau seandainya ketika mengkodok puasa Bu ya, misal melakukan pelanggaran, eh, apakah puasanya tetap dilanjut atau boleh diputus Bu ya? Itu yang pertama. Yang kedua Bu ya, tentang mari wanita itu diekspos untuk kecantikan dan sebagainya sehingga banyak diadakan pemilihan-pemilihan putri-putri yang apa yang ya itu Bu ya, intinya sebenarnya memamerkan kecantikan. Sehingga akhirnya uh, kok kita mendengar baru-baru ini ternyata pun ada pemilihan putri muslimah yang memang menggunakan hijab dan sebagainya akan tetapi tetap hal seperti itu apakah memang ada untuk zaman sekarang, apakah itu memang ada maslahatnya atau atau itu sebenarnya fitnah yang disebar oleh eh, apa namanya pemikiran seperti itu bu ya. Nah terus juga tentang masalah ungkapan yang sekarang lagi agak diributkan, padahal sebenarnya permasalahan sepele bu ya, tapi kadang banyak banget yang nanya gitu kan ungkapan masya Allah subhanallah ada yang ngomong kebalik kalau subhanallah untuk kekaguman kalau masya Allah itu eh, untuk untuk melihat sesuatu yang kurang baik itu kebalik yang sebenarnya masya Allah untuk kagum subhanallah itu kalau kita melihat sesuatu yang kurang indah sehingga kadang e, menyalah-nyalahkan orang yang mengungkapkan seperti itu bu ya mohon yang yang benarnya seperti apa bu ya terima kasih jika ada orang melanggar puasa di bulan Ramadan saya sebagai seorang laki-laki yang wajib berpuasa bandel di bulan Ramadan minum glek glek glek glek glek batal puasa saya di samping batal, saya haram kalau masih melanjutkan makan. Sehingga dihukum nih kalau melanggut kemasan. Di, di depan Allah haram, di dunia saya harus namanya imsak. Menahan diri untuk tidak makan sampai maghrib. Karena saya waktu minum tadi melanggar, kecuali orang sakit. Sakit kan memang boleh ma makan. Tapi saya bandel, lalu tiba-tiba saya minum di siang hari bulan Ramadan, tidak boleh enak-enak makan setelah itu. Makhir, oh tidak. Karena ini bukan tidak ada hubungannya dengan bulan Ramadan. Jadi menghormati bulan Ramadan itu. Kehormatan dan kemuliaan bulan suci, suci Ramadan. Kemudian masalah wanita muslimah yang melakukan busana. Islam tidak mengajarkan wanita dipamerkan. Akan ah, tapi wanita adalah untuk dimuliakan, bukan untuk dipamerkan. Kalau sekarang itu di saat gaya Islam dipegang oleh orang yang tidak mengerti Islam macam-macam ada jilbab gaul jilbab aneh-aneh jilbab jilbab yang bikin pusing lah ini nah ini adalah karena sudah tidak ikut aturan gara-gara ikut Permata itu akan disimpan. Dan wanita bukan permata, lebih dari permata. Kalau seorang wanita yang dikatakan permata itu maksudnya nilainya sangat mulia. Kalau ada orang permata, punya permata, nggak mungkin lalu ngomong, hei aku punya permata nih, harganya 10 miliar. Wah, pencuri datang nanti. Sembunyikan, ditaruh di peti, petinya dikunci, taruh lemari, lemarinya dikunci, mau keluar pintu rumahnya, di pintu kamarnya dikunci, pintu rumahnya dikunci, gerbangnya dikunci, pesan sama satpam, jangan sampai ada masuk rumah. Itu permata. Bagaimana anak perempuan kita lebih rendah dari permata? Hei itu kalah sama nangka. Tahu nangka? Dibungkus biar mati. Sekarang dunia pamer itu adalah dunia dunianya iblis, pamer kekayaan, pamer kecantikan, pamer aurat. Itu masa kita akan masuk dunia itu? Syiar, syiar, syiar bukan begitu caranya. Itu merendahkan wanita. Tidak perlu seperti itu. Dan jangan ikutkan putra-putri Anda seperti itu. Kalau kita perlu desain yang cantik, sudah dijual. Semua orang mencoba dirinya sendiri. Ini adalah desain. Dan baju syar'i pun harus referensi Seorang ulama mengatakan sesuai atau tidak. Sekarang baju Masya Allah. Itu adalah sabda Nabi SAW. Ya. Saya ti'al ummati nisa'un kasiyat ariyat. Tidak ditutup akan tapi lekuk-lekuk tubuhnya masih terlihat. Semoga jika ada yang menyaksikan acara ini. Atau yang hadir di sini dengan seperti itu semoga Allah ampuni. Kita tidak ingin satu orang pun dihukum oleh Allah. Semoga Allah mengampuni. Kita tidak mengutuk siapapun. Hanya kita mengingatkan. Pakailah baju yang benar-benar menutup aurat. Auratmu hanya untuk suamimu. Kecantikanmu hanya untuk suami, bukan untuk diobral di pinggir jalan. Ya. Kecantikanmu hanya untuk suamimu. Dan wanita mulia, wanita yang merasa risih jika kecantikannya disaksikan orang lain. Dan kita menemukan wanita-wanita mulia di kampung mulia, di Tahrim sana itu. Wanita itu kalau ada laki-laki berjalan di belakangnya, tolong seminggir. Baik, jadi tidak usah seperti itu. Kemudian masalah. Orang itu aneh-aneh. Masya Allah, kadang-kadang WWA. Masya Allah. Sampai orang bingung, gimana sebenarnya nulis Masya Allah? Tulis semaumu kalau dalam bahasa Indonesia, sesuka hatimu. Yang penting bunyinya Masya Allah. Kalau disesuaikan dengan bahasa Arab, insya Allah kadang-kadang sampai nyaci maki olo-oloan. Sampai kadang saya nulis insya Allah begini, ada orang berani komentari di Facebook. Buya, nulis insya Allah yang begitu. Eh, insya Allah yang saya tulis bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab, ini itu satu kalimah. In. In. Sya'a. Bukan Allahnya itu bukan ikut Allah itu. Sya'a. In sya'a. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia mesti in. dalamnya yang digedekan. L-nya. Kalau mau kita pakai huruf gede. In sya'a-nya masih kecil. Loh L-nya baru ke gede. Karena amzahnya itu miliknya A. Sya'a. Kemudian ada orang aneh-aneh berakhir nih. Kalau kita terkagum-kagum bukan pakai subhanallah. Pakai masya Allah. Sampai rame di. Kemarin tanya di Tulungagung di mana itu. Itu orang bingung. Nabi Muhammad suatu ketika tanya kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, kemana kau pergi ya Rasulullah? ini junub. Kuntu junuban saya." Fad'ulahu bil barakah. Maka doakan agar penuh berkah. Jadi kalau kita melihat sesuatu maka oh. Sebab kalau kita kagum tak begitu takut kena ain, lalu semacam tersihir, kemudian kalau orang bisa mati, sakit dan sebagainya. Akan tapi katakan Allah mabarik Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Dalam bahasa Arab juga riwayat dari Nabi kalau kita terkagum mengucapkan la ilaha illallah. Ada riwayat dari Nabi. Jadi suruh belajar bahasa Arab. Bagi Imam Sibawaih pun mengatakan termasuk la ilallah subhanallah termasuk dari bentuk kekaguman. Itu ahli nahwu. Subhanallah sama la ilaha illallah. Dan... Barakallahu fiik. Rabbuna yubarik fiih. Semoga Allah memberkainya. Itu dengan doa. Orang Arab biasa mengatakan Masya Allah. Ada pun Masya Allah, itu adalah kalimat bahasa Arab. Cuman hal-hal yang semacam ini jangan jadikan diskusi di WA, di ini, sampai menyalahkan orang lain. Kemudian masalah Allah itu pakai O atau A. Di dalam ejakan bahasa Indonesia pakai A. Karena memang bahasa Indonesia itu bahasa melarat. Tidak seperti bahasa Arab. Anda ada Allah. Nah, begini. Tidak ketemu sudah. Memang bahasa Indonesia. Jangan hal-hal semacam ini jadikan bahan permusuhan. Sampai bisa menyalah-nyalahkan orang. Ulama dan seterusnya. Jadi termasuk Masya Allah nulisnya gimana? Yang biasa. Jika orang nggak punya kerjaan, makanya cari kerjaan. <laughs> Itulah, itu orang-orang aneh. Ilmu enggak, bingung, bikin bingung. Baik, ini kalau diekspos ini kalau bilang suara ini. Supaya orang nggak bikin aneh-aneh suka nyalah-nyalahin orang. Temennya heboh. Sampai ada orang nulis itu betul-betul hati-hati. Karena ini salah maknanya gini-gini. Hei, eh, ilmu pakai tulisan lafadz bahasa Indonesia. Dan lucu nanti kalau pakai Arab di Indonesia kan. Ya tadi in sya'a l l o h Ramadan apa? Nah ketemu bahasa Arab tetap SH atau SY. Ente pakai bahasa Indonesia. Kalau pengen benar ucapkan dengan lidah Arab. Adapun pengantar bahasa Indonesia kamu tulis. Sudahlah jangan hilaf urusan seperti ini. Belajar Quran nanti baru benar kalimatnya. Belajar bahasa Al-Quran baru benar kalimat-kalimat kita. Ini ada orang-orang aneh yang suka seperti itu. Semoga Allah menjaga kita semua agar tidak menjadi orang-orang aneh yang menyesatkan.